Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi jinni ilman warjukni pahman. Sudah lailallah sudah Muhammad Rasulullah. Ya Allah tambahkan ilmu rizkikan pemahaman. Daloban boga ilmu tapi itu jadi rizki karena terpaham karena ilmu na. E, dibutuhkan kestabilan segala macam termasuk mental, fisik, jasad dan ruh. Tema kita hari ini di Sarboah E M T J Mamula mete jajan. <laughs> Jangan lupa sarapan. Jangan lupa sarapan. Tidak cukup sarapannya dengan senyuman. Mungkin senyuman jam 10 ge lapar deui. Tapi kalau sarapannya dengan yang bergiji-giji, nah nanti kita bahas dengan ahlinya next. Uh, jadi jangan lupa sarapan untuk melawan harapan karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Sarapan naon Ustadz ger nya sarapan positif thinking, dahar nu ayah ayah nu penting halal Dah percuma lo bagi ai halal mah tetoyib mah puntennya gula teh halal tapi tetoyib kenu kencing manis mah gula darah uyah teh halal tapi jadi teh alus kenu darah tinggi mah kah halal itu toyib nah, mamulah mete jajan nono kudu imamna ulah nu segala menang jajan garap nu ayah herbal nu paling enak ke lockdown naon lauk jeng daun palunya, terus nu ayah ayah di strawberry mentak perlu eh pepelakan ini ada filosofis dari sebuah hadis yang pernah saya baca ya aki-aki melakor mamang disungsurikan ku incuna aki hari gini masih nanam emang aki mau makan besok dari tanaman kakek jawaban si aki brilian pisan pelakor mak anu di daharku aki ge lain plak aki walaupun besok kiamat sarapan kebaikan tanam yang bermanfaat untuk generasi kemudian karena sarapan adalah pondasi untuk melawan harapan biar punya kekuatan jangan lupa sarapan sarapan jasad ku sangu ku bolu ku jisamsu ku noni ku abc susu jamu eh, penising finishing ku gehu tapi untuk sarapan kolbu mah ngebahas kulhu Allahus somad Allah tempat bergantung. Tongsiun masalah rezeki, cacingnya ya butungan. Yang apa sirah cacing? Wah, tanung ngaruseup main cacing tak apa sirahna. Mana apa sirah cacing? Kalau ketek, kemun cengkat eta huluna. <laughs> Jadi tong tong serius teuing mah, nu maot nu serius mah. Tong serius teuing. Enjoykeun, santuykeun. Mending orang mah nanya dalam posisi lockdown menjelang Ramadan, punya logistik supaya berpikir tetap cantik tapi jangan menghalalkan segala cara eh menimbun itu nggak boleh saya ayah weh mun hayang efisien isuk-isuk waisan kayak <laughs> kayaknya itu waisan sentuh di sponsoran eh isuk-isuk obat mah berang oki jelly drink penunda rasa lapar penting uh, eh, empal gentong kari ayam tete dalam satu kemasan mie instan <laughs> nya duit awet tapi awak juga wayang ya, nah, penting dalam hal ini kita tetap berpositif thinking lakukan apa yang bisa dilakukan lalu perhatikan apa yang terjadi karena hari esok tergantung hari ini the now is real jadi nu hukuman poe ieu weh maka saya berbagi semangat lewat sarboah mamula mete jajan hmm, sok arma mamula naon menu ayam mam Dakusen ge ai beuki mah ngan imah runtuh ngahakan kusen banyak tadi teh untuk segala di dahar siapa tatangga di dahar bebaturan di dahar pren makan pren nu ayah liwat ulah ukur ngaliwat tapi kudu bisa ngaliwatnya karena dalam posisi seperti ini semua orang dominan stres limbung karena lambung asam lambung naik limbung keadaan jadi goreng sangka sumudon teh tina naon teh teh obatnya jadi mereknya donnya rata-rata obat nyeri sirah mah oskadon saridon nya eta teh tina guys tina goreng sangga jadi geus lah kun konian takun agranas cukupan apa yang ada karena yang ada itu cukup karena dengan merasa bersyukur cukup dengan apa yang Allah beri kita akan sehat Insya Allah lah ada yang lebih miskin lebih parah lebih riskan daripada kita wabah pangan dan ya rawan kelaparan ini yang harus kita agendakan dan kita pikirkan kuma menyikapinya tapi PSBB mudah-mudahan cepat berlalu lah udah positifnya PSBB teh tong pembagian sembako besar-besaran ya teh siapkan we nya PSBB teh non peting Siti berang Bambang taetan ulama nggak <laughs> bogo pekerja seni mah babak belur ku PSBB mah termasuk jadwal lockdown. Nah, maka kita bikin jadwal kebaikan, jadwal kebaikan, jadwal-jadwal kebaikan-kebaikan supaya kita mendapatkan kebaikan dari setiap waktu yang masih dijadwalkan untuk kita menghela nafas di setiap detik yang terus bergulir menuju titik akhir dak kuota rek bareak menyerek gitu wa emang cukup kuen nuaya dan waya ge cukup jangan menunggu kaya untuk bersedekah bersedekahlah saat kita bersedekah saat itu Allah kayakan kita jangan menunggu bahagia untuk tersenyum hmm senyum, walaupun tersenyum sekarang agak angker kehalangan masker tapi insya Allah kita bisa lihat reaksi mana yang senyum <laughs> mana yang tidak ya terus indahkanlah jadi semua sudah diatur semua diukur semua akan indah pada waktunya inna kula inolak holaknahu kodar. segala sesuatu sudah Allah atur Allah ukur yang jangan kita lahir jadi kubur, hilang rasa syukur kuburnya hancur babak belur sadapur sasumur sakasur tapi tersalembur tersajalur gara-gara naon beda nuhiji syukur nuhiji kupur nauzubillah maka mamhela ame teu jajan lebih tina mamun bagikan kata tangga supaya keadaan jadi bersenyawa sedakotun tanpa ulbala itulah dispektan yang sesungguhnya kuy saya ini tetap di sarboa ah. salah sarbo jumaah yang menghindarkan hidup jadi tidak resah gelisah gunah gulana stay tune di sarboa ah. kuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh